Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang beberapa mad yang masuk dalam bagian mad asli antum bisa buka halaman 60, 61 dan 62. Ada tiga mad yang maks yang masuk dalam bagian daripada mad asli. Yang pertama adalah mad aywad, yang kedua mad silah sura atau yang dikenal dengan mad silah qasirah dan yang ketiga adalah mad tabi'i harfi Adapun yang pertama mad iwad. Mad iwad itu terjadi atau bisa dilihat ketika ada huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan alif bertemu dengan alif setelahnya wakof Contoh lafad autada ya wal jibala autadan itu dibaca dengan wal jibala autada autada dua harokat fi dinillahi afwaja af waja ya ini yang pertama dari bagian mad asli disebut dengan mad iwat dan perlu diketahui bahwa huruf hamzah yang berharokat tain dan wakof juga bagian daripada mad iwat. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Rijalan kathiran wa nisaa. Rijalan kathiran wa nisaa. Lafad A itu merupakan mad iwat. Jadi yang pertama dari mad yang termasuk dari mad asli adalah mad iwad yakni huruf yang berharokat fathatain atau fathatain bertemu dengan alif setelahnya wakof atau huruf hamzah yang berharokat fathatain dan wakof adapun tak marbutoh yang berharokat fathatain apabila berada pada akhir ayat dan wakaf maka dibaca dengan hak sukun tanpa dipanjangkan dan tak marbuto yang berfathatain bukan termasuk dari mad iwat ini saja barangkali yang bisa disampaikan wallahu alam bi as-shawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam